اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Mohon doa Ustadz, Ibu Kita sedang dalam keadaan sakit Istri dari jamaah Nanti kita akan berdoa di akhir majlis Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sakit diberikan Allah kesabaran dan kesembuhan Ibu saya seorang janda punya anak empat Laki-laki tiga perempuan Punya anak empat orang, tiga perempuan, satu laki-laki Semua sudah berkeluarga semua meninggalkan orang tua hidup dengan cucu perempuannya. Saya anak laki-laki, berdosakah saya Ustaz? Semua sudah berkeluarga, semua meninggalkan orang tua hidup dengan cucu perempuannya. Tiga anak perempuan, satu anak laki-laki meninggalkan ibu. Tiga-tiganya masuk neraka jahanam. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali tiga. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini tiga anak perempuan ini, satu anak laki-laki ini kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Membaktikan diri untuk suami. Suami itu jumpa setelah umur 25 tahun. Dia entah anak siapa, kamu entah anak siapa. Suatu saat bisa diceraikannya. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian ditinggalkan bersama cucu perempuan kecil la haula wala quwata illa billah. Dosa peminum khamar bisa jadi dia hidup senang di dunia, di akhirat baru dibalas. Dosa pezina bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Lama hidup banyak dirasa Yang panjang umurnya bisa tengok ini Yang tiga orang perempuan laki-laki menyianyikan orang tua ini Nanti di dunia ini Di akhir hayatnya Pasti dia merasakan akan disia-siakan anak Janji Nabi SAW Kalau tidak berdosa Kalau tak betul cakap saya ini Berdosalah saya Berarti palsulah hadis yang saya sampaikan itu Maka jagalah orang tua Saya bangga dengan jamaah kita. Sakit maknya, diambilnya cuti, berhenti dari pekerjaan, pergi ke Jawa mengobatkan ibu. Saya obatkan mak saya ini ke Jawa Pak Ustadz. Sebulan saya tinggalkan keluarga. Alhamdulillah sehat sekarang. Nah, itu yang bagus tuh Pak. Itulah orang yang itu pun belum tentu terbalas budi baik orang tua. Apalagi sampai ditinggalkan. Di masjid kami setiap solat imam selalu meletakkan sutra yang sudah disediakan pengurus masjid terbuat dari kayu seolah-olah bentuk nisan. Namun ada salah seorang membantah masjid sudah bentuk rumah Cina tepekong. Dia membantah kalau sutra ini diletakkan supaya orang tidak ada yang melaksanakan solat sementara imam sudah mendekat ke dinding masjid. Mana ada orang yang akan lewat lagi? Bagaimana cara kita menjelaskannya? Udah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab sholat. Sekarang judulnya berubah menjadi 99 tanya jawab sholat. Isinya apa? Hukum sutroh menurut ulama sunat muakkad. Tapi menurut Syekh Albani wajib. Ini masjid bapak nih pakai pendapat Syekh Albani sutrah itu wajib maka kalau tak ada sutrah solatnya tak sah maka dipasang sutrah namanya kayu papan atau mikrofon tiang ni diletakkan depan ni tak pakai sutrah sutrah itu di depan tempat sujud depan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas mufti Saudi Arabia sutrah hukumnya sunat muakkad Bagus ada, tak ada tak apa-apa Karena Nabi pernah solat tak pakai sutra Tapi Syekh Albani mengatakan wajib Ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Bin Bas Bin Bas mengatakan sunat mu'akad Albani mengatakan wajib Ustaz ke mana? Saya condong mengatakan sunat Tak sampai wajib Maka tak ada sutra tak apa-apa Tapi yang sudah pakai sutra jangan diejek-ejek Ah, Tu ente sutra ente macam batu nisan Tak lama lagi ente mati Sutra dibuatnya gini Melengkung macam papan Dibuat, ya tak apa-apa, baik, tak salah Bagus Apakah saya berdosa memutuskan silaturahim sementara dalam berkeluarga berumah tangga seperti cabut rambut dalam tepung? Silaturahim tak boleh putus. La yadkhulul jannata tak masuk surga orang ibu orang yang memutus silaturahim. Kalau kita tak senang dengan perbuatannya, diperbaiki bukan ditinggalkan. Kalau Nabi meninggalkan umat jahiliyah itu, yang makin jahiliyah lah dia, diperbaiki. Macam menarik rambut dalam tepung, tepung tak boleh rusak, rambut tercabut. Orang tua saya selalu berkata kepada saya, semua kan tanggungjawab kamu karena kamu anak satu-satunya laki-laki. Sementara saudara saya ada juga yang mampu dan saya selalu berikan masukan-masukan kepada ortu saudara namun mereka tak mau terima masukan saya sehingga saya lebih pilih banyak diam jangan diam as-sakitu anil haq setan akhras diam menengok kebatilan setan bisu kalau cakap kita tak didengar orang cakapkan ke orang lain yang cakapnya didengar sampaikan ke Ustaz Mustafa Umar buat pengajian arisan keluarga Ustaz Mustafa pun tak mereka dengar karena suaranya pelan Apanggil Ustaz Ferry Idham suaranya keras. Banyak masjid mengundang Ustaz Peri Idham, siap, siapkan air es dua botol. Insya Allah dibantainya, digoncangnya keluarga itu. Nah, baik. Saya sudah berkeluarga dan dikeruni anak, namun orang tua saya dan saudara saya selalu prasangka yang tak baik terhadap istri saya. Padahal perhatian saya terhadap orang tua maupun saudara tak pernah lepas kalau ada yang susah orang tua ini masalah komunikasi saja wa amruhum syura bainahum orang beriman duduk bermusyawarah duduk musyawarah ada nenek mama ada datu ada keluarga duduk selesaikan bolehkah muslim DKI memilih non muslim lima dalil umat Islam memilih gubernur Masjid Raya Jakarta Ini orang-orang yang mendukung semua nih. Ini zaman fitnah sekarang nih. Ayat-ayat dipelintir, hadis-hadis dipelintir. Makanya yang tak mengaji, yang tak punya guru habis anjir. Ini yang mendukung nih, tidak bisa pakai nih. Mendukung. Walau profesor, walau doktor, walau kiai, walau buya, kalau mendukung kafir tinggalkan. Qaulul basar yu'malu wa yutraku kata Imam Malik. Cakap manusia bisa dipakai, bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali cakap yang ada di kubur ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakapku pun bisa salah kata Nabi, kata Imam Syafi'i. In sahal hadis huwa madhhab. Oleh sebab itu jangan terpukau. Idza ra'aital ladzi Idza ar rajula kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa bisa terbang di atas awan yamshi alal ma berjalan di atas air la taqtar jangan kau tertipu. Dia bukan wali Allah kalau dia tidak istiqomah dalam ajaran agama Allah. Dulu orang-orang tasawuf kalau sudah menengok orang bisa terbang dikatakannya wali Allah. Iblis dia kalau tidak istiqomah dalam agama Allah. Apalagi profesor, doktor, kiai, buya yang mendukung orang kafir, maka jangan ikut cakap Ustaz, apakah boleh mandi wajib berwuduk dalam kamar mandi yang ada kloset? Kamar mandi yang di dalamnya ada kloset, kalau ada orang mandi di dalam, mandi wajib sah. Kalau ada orang yang berwuduk di dalam, sah. Tak jadi masalah. Supaya jangan was-was, pakai terompah kayu. Kop-kop namanya kalau di Mesir. Pakai sendal jepit di dalam supaya tak menginjak percikan air karena di situ datang waswasah. Hanya saja selama di dalam dia tak boleh baca bismillah. Waktu berniat itu bismillah itu tak boleh. Karena ada tempat buang air di dalam. Kalau terpisah tempat uduk sama WC baru boleh dia sebut bismillah nawaitu raf al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya. Bagi laki-laki muslim kan haram pakai emas Apakah ada kadar minimal bagi laki-laki? Tidak ada kadar minimal. Asal ada emasnya haram. Suasa, saya lama pakai suasa. Dari sejak kelas 1 SMP sampailah umur mungkin 10 tahun ada saya pakai suasa. Pakai cincin suasa dari kelas 1 SMP sudah pakai suasa. Belakangan saya buka kitab kata Imam Nawawi berapa persen pun emasnya haram. Suasa itu emasnya 20, peraknya 80, haram. Maka sejak itu saya buka suasa, saya ganti perak. Emas putih, emas putih itu emasnya 80, 15 perak, 5 persen nikel. Maka warnanya berubah menjadi putih. Itu emasnya banyak. Maka jangan pakai emas putih, jangan pakai suasa. Kalau mau pakai cincin, perak. Buka buku 37 masalah populer dalam masalah cincin emas. Ada saya sebutkan fatwa ulama. Apa boleh kita niatkan kurban untuk orang sudah meninggal? Boleh. Sampai pahalanya. Mana dalilnya? Nabi potong, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. ku potong ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Sampai pahala. Apakah ada hadis melarang laki-laki pakai pakaian warna merah? Yang tak boleh pakai pakaian yang mencolok Tak sama dengan orang banyak Dipakainya pakai pakaian Yang membuat orang semua ternganga menengok dia Itu yang tak boleh Adapun pakai baju Baju warna merah Pakai jubah, pakai sorban Ya tak apa-apa Mencolok Sehingga mem Kalau pakai baju dia ini sekarang ha, Semua mata ke dia Satu pun tak ada tengok ustaz Asyik menengok dia aja semua ha, Itu yang tak boleh Apakah anak yang belum dikhitan bernajis Bagaimana kalau bersentuhan dengan kita waktu solat Batalkah? Tak batal Anak kecil belum sunat Bersentuh dengan kita Uduk kita tak batal Karena najisnya bukan di kulitnya Tapi di ujung senapan tu. Belum dipotong Itu menyebabkan anak itu memutus soft. Kenapa anak kecil itu memutus soft? Dua sebab. Yang pertama, wuduknya tak sempurna. Yang kedua, karena kulit kulfah belum dipotong. Tapi di Jawa anak-anak kecil itu sudah disunat umur tujuh hari. Tradisi kita di Sumatera taman SD baru sunat. Sebagiannya taman SD lari dia, tak jadi bersunat. Apa niatnya jika kita ingin menghadiahkan bacaan Quran untuk almarhum? Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu limarhum. Allahumma ausil ya Allah, ausil sampaikanlah sawaba pahala ma qara'tuhu bacaan li almarhum fulan bin fulan. Tapi kalau anak kandung tak perlu. Anak kandung yang baca Quran otomatis sampai kepada mak ayah. Beruntung betuah ibu punya anak hafal Quran. Satu hari dia ulang dua juz, langsung. Itulah makanya orang berlomba-lomba masukkan anak tahfiz Quran. Karena tak perlu dia sampaikan aku hadiahkan. Tapi kalau saya membacakan untuk ibu, ibu bapak membacakan untuk saya perlu. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Bahasa Indonesia pun tak Bisa. Ambo bacokan iko untuk almarhum Ustaz Ambo Nan Sabana Ambo Suko iko. Bagaimana ketika sedang mendengar khutbah Jumat kita tertidur? Apakah kita harus wudhu ulang? Kalau duduknya bersandar, ulang. Bersandar ke depan atau bersandar ke belakang? Bersandar ke belakang, ke tiang, ke dinding. Bersandar ke kawan samping. Selama maaf-maaf cakap pantatnya melekat ke lantai, tidak batal walaupun bekeruh, tak batal tapi jangan gara-gara ini tidur semua waktu saya khutbah nanti ini ceritanya kan tentang masalah tidur batal apa tak batal adapun masalah mendengar khutbah maka iza qulta li sahibika ansit kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu faqad laghauta kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Waman lawa fala jum'atalah. Siapa yang melakukan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Apakah hukumnya jadi juru kampanye Ustaz? Jadi jurkam orang baik masuk surga. Jadi jurkam Ahok masuk neraka. Ada orang baik, mesti kita jadi jurkamnya. Bapak Ibu, pilihlah ini. Karena kalau tidak dia naik, hancur agama kita. Bagus menolong orang yang benar. Sampai-sampai cicak itu berpahala membunuhnya karena dia menolong Namrus. Cicak itu termasuk jurkam Namrus. Al-Bukhari tak pernah hidup di zaman Nabi. Kenapa banyak hadisnya kita pakai? Iya juga ya. Imam Bukhari itu kan tak hidup zaman Nabi. Kok bisa hadisnya kita pakai? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Kalau satu orang umur 50, berarti jarak dia dengan Nabi 5 generasi. Kampungnya di Bukhara. Bukhara itu sekarang Uzbek. Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan. Jajahan Rusia. Bukan orang Arab dia. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama atuknya Ibrahim Nama unyangnya Mughirah Ayah atuk unyang Di atas tu apa lagi? Unyung Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Datuknya yang kelima ini Majusi Mu'alab masuk Islam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Pergi haji Dia tak balik-balik. Pergi haji, menetap dia di Makkah, pergi ke Madinah. Mimpi dia. Mimpi dia memegang kipas, mengusir lalat. Tanyakannya kepada ulama, apa arti mimpiku tadi malam mengusir lalat? Kau membuang hadis palsu. Lalat itu hadis palsu. Imam Bukhari membuang hadis palsu dengan menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Irak. Keliling. Berapa lama? 16 tahun keliling mencari hadis. Berapa hafalan hadisnya? Sittami'ati alfi hadis. 600 ribu hadis dalam kepala. Disusunnya lah Sahih Bukhari. Ringkas, ringkas, ringkas, ringkas, ringkas, Sahih Bukhari. 7.275 hadis. Yang dicarinya selama 16 tahun, dipres menjadi 16 tatap muka. Potong mid semester dengan semester, libur asap tiga hari. Mau mengkritik Imam Bukhari. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitulah perjuangan Imam Bukhari wahai anakku mencari hadis Nabi dan meninggalnya pun dalam keadaan terusir, tersinggung sultan. Sultan manggil Bukhari, Bukhari, sini, kau ajar anakku ya. Kata Bukhari, ilmu ini dicari, bukan diambil. Kalau anakmu mau belajar, datang dia ke majelis saya. Jangan saya datang ke dia. Tersinggung sultan. Rupanya orang-orang penguasa ini suka tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Itu makanya banyak mati cepat. Tersinggung. Di embargo majelis Imam Bukhari. Imam Bukhari tak boleh ngajar hadis. Embargo. Tak boleh ngajar. Diusir. Kata Imam Bukhari, "Qad daqat ardu bima rahubat." Sebelum ini lapang dunia ini. Aku mau pergi ke Mesir, pergi ke Irak, bebas. Sekarang sempit dunia ini, fakbit nih, cabutlah nyawa aku ya Allah. Meninggal Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini tak pernah dunia ini sepi dari mulut orang. riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Setiap detik yang berlalu tak pernah kosong dunia ini menyebut riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Amal jariah Imam Bukhari. Kitab yang paling bersih daripada hadis palsu Imam Bukhari. Bagaimana menurut Ustaz ketika ada penceramah menyampaikan menambah kata sayyidina dalam solat, solat menjadi batal. Ustaz goblok. Tak mengaji Bacalah buku 37 masalah populer Dah saya tulis tentang Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Batal kata dia La ilaha illallah Kok bisa dia jadi ustaz? Imam Malik mengatakan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Yang bergelar Al-Hafiz boleh menambahkan doa di dalam solat. Doa boleh ditambah dalam solat. Tapi dengan syarat bahasa Arab. Apalagi Sayyidina. Buka kitab Fathul Bari. Sudah saya terjemahkan, saya lengkap. Buku 37 tentang masalah Sayyidina. Tengok, baca baik-baik. Tak ada duit kami beli Pak Ustaz. Fotokopi. birokan Hulu datang Pak Kua izin. Pak Ustaz, boleh kami kopi buku ini? Kopilah. Sampai saya ke Rohul, saya tanya, berapa biji kalian kopi? 100 Pak Itu di bulu Cina, tempat fotokopi, setinggi togak buku. Saya tengok, ini buku saya nih. Iya Pak, siapa yang ngopi? Ada kemarin orang. Ambillah, jadi amal jariah mudah-mudahan. InsyaAllah. Fotokopi lah, kopi banyak-banyak. Bagikan ke masjid-masjid. Mohon kepada Ustaz memberikan beberapa nama perempuan yang baik bagus untuk anak kami yang baru lahir. Pertama, saya anak saya tak pula perempuan ini. Anak saya laki-laki. Nazihah, Nazihah artinya suci. Ha, nazihah, suci. Supaya dia suci dari segala macam. Kasih nama-nama yang baik dari nama istri Rasul Aisyah. Anak Nabi Fatimah. Ruqayyah. Ummu Kulthum. Orang sekarang malu pakai nama-nama ini. Nama siapa? Kristina. La Kalau Ustaz punya anak perempuan siapa Ustaz kasih namanya? Aminah. Supaya dia amanah. Menjadi perempuan yang amanah. Aminah. Dokter, anak saya ini laki-laki apa perempuan? Anak Ustaz insya Allah perempuan. Saya siapkanlah nama anak perempuan. Begitu lahir laki-laki. Kata dokter kemarin Perempuan, kenapa laki-laki? Pandai anak ustaz ni menyurukkannya. Ini surukkannya benda. Apakah boleh ketika sujud solat kening kita tertutup anak jilbab? Hmm, beranak jilbab. Tertutup kening. Allahu Akbar. Sah atau tak sah solat? Sah. Mana dalilnya? Sahabat Nabi sholat di atas pasir. Pasir itu panas. Dia tak ingin pasir itu kena ke keningnya. Diambilnya ujung jubahnya. Jubahnya panjang. Diletakkannya ke pasir itu. Sujud dia. Itu dalil boleh sujud ke pakaian yang menempel di badan. Sah. Tapi kurang afdol. Yang afdolnya maka saya selalu pakai peci. Ah. Tapi kalau ada menempel, sholatnya tetap sah. Apakah ketika sujud hidung harus mencium lantai? Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kalau ustaz, saya tempelkan hidung saya. Orang Arab tak terlalu susah menempelkan Kerana panjang itu Kita ini paksa ditekuk ini. Lalu sampai Sudah saya upload dulu ke FB Waktu FB saya masih aktif dulu ah, Tentang masalah hidung Ada dulu Yang ingat mengikuti ada tuh. Apa benar Nabi pernah menahan lapar Sehingga menggantung batu di perutnya Bukan menggantung Batu bulat diikat di perut pakai kain panjang. Karena perut itu kalau diikat usus itu bisa menahan lapar. Kalau tak diikat berbunyi-bunyi dia. Oh, oh. Tapi kalau diikat bisa tahan. Pernah itu, ya, sahih hadis. Bukankah Nabi kita itu orang yang kaya dengan memberi mahar unta kepada calon istrinya? Dia ngasih unta kepada Khadijah itu kapan? Umur 25. Maharnya berapa? Satu miliar. Begitu ditulis Syafi'i Antonio dalam ekonomi Islam. Mahar Nabi dengan Khadijah satu miliar kata dia. Menyesallah ibu-ibu yang minta seperangkat alat sholat kemarin. Itu waktu itu umur 25. Kemudian dalam perjuangan Islam pindah ke Madinah susah. Pindah tahun satu susah. Nah, itulah yang mengikat perut itu waktu susah itu. Tahun dua perang Badar. Nah, itu melaik. Nah, tahun dua naik. Perang Badar dapat 50 ribu keping dinar. Satu dinar 4,25 gram, 2 juta. Kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi humus seperlima, 20 persen. Nabi dapat 20 miliar. Nah, itu naik. Jadi jangan katakan Nabi miskin karena hadis ini satu, balik lagi ke metode. Jangan tarik kesimpulan dari satu hadis. Nabi tidak miskin, Nabi tidak pula hidup berlebih-lebihan, Nabi itu kaya tapi hidup bersahaja. Kapan dia mengikat perut? Kapan dia berduit banyak? Pahami dengan baik. Jangan satu hadis generalisir secara umum. Itu penjelasan tentang mengikat perut. Apa hukumnya baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka kawal jannah? Menoleh ke kanan. Allahumma inni as'aluka ridhaka kawal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Kalau dia yakini sebagai sunnah, maka bukan perbuatan Nabi. Tapi kalau dia yakini sebagai tayamun, mencari barokah. Barokah sebelah kanan. Nabi selesai sholat, miring sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring sebelah kanan. Kenapa Nabi miring sebelah kanan? Karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Lalu dia kaitkan barokah kanan dengan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka kawal jannah. Wa na'udzubika min sakhitika wan nar. Tak salah. Karena barokah di sebelah kanan. Tapi kalau dia yakini ini sunnah nih dari Nabi, tak betul. Karena Nabi tak pernah ajarkan itu. Kami keluarga besar di Pekanbaru selalu setiap bulan kumpul silaturahim. Isinya baca Yasin. Apakah itu bid'ah? Kumpul ramai-ramai baca Yasin. Tak bid'ah. Yang bid'ah itu kumpul ramai-ramai main gaple. Oh, bid'ah. Apa hukum baca Yasin? Yasin itu Quran apa tak Quran? Sama lah dalil membaca Quran. ikraul Quran, bacalah Quran. Kenapa dipilih Yasin? Karena ada keutamaan Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin? Filailatin suatu malam asbaha maghfuran lah, maka dia diampunkan Allah. Sebetulnya yang paling elok baca semua. Tapi karena pertemuan itu pendek, apa kita pilih ya? Kulhu lah pendek betul. Pilih Yasin yang sedang, agak-agak 15-20 menit. Dan kalau Yasin itu dipahami maknanya, oh keluarga bapak ibu insya Allah selamat dari neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun makanya agak elok juga. Bagus. Selesai itu berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Ah, siapa ustaz yang diundang situ? Ustaz Mas Hasan. Berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 1 ke ayat 5 yang akan disampaikan. Nanti pertemuan bulan depan Berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 6 ke ayat 10. Agus. Rekam kan? Buatkan MP3-nya. Jadi tafsir surat Yasin. Oh, bagus. Ustadz pernah tak buat tafsir surat Yasin? Pernah. Hatam tafsir surat Yasin. Masjid mana? Masjid Syakirin depan Lotemat. Hatam tafsir surat Yasin. Setelah itu saya tak datang berapa kali, malu datang lagi sampai sekarang tak datang-datang. Apa hukum baca bersama-sama Pak Ustadz? Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Baca Yasin bersama-sama, baca Quran bersama-sama hukumnya mustahab dianjurkan. Tapi kalau bacaannya tak betul, makruh. Belajar tajwid. Ada di situ yang tak pandai ngaji, makruh hukumnya. Tapi kalau bacaannya sudah sama, hukumnya mustahab dianjurkan. Bangkit semangat. Doakan saya supaya bisa khusus 40 hari setelah lebaran tahun ini Ustadz sekarang masih terkendala restu orang tua. Bisa khuruj 40 hari setelah lebaran ini. insya Allah Ini minta bisa khuruj 40 hari. Yang ini minta supaya sembuh dari penyakit. Nanti kita doakan. Khuruj artinya kharaja, keluar. Keluar apa? Keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mengajak orang ke masjid. Keluar dari rumah, ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Ayo ke masjid ya pak Jangan ajak-ajak saya Pergi sana Besok datang dia lagi Ayo lah pak Kan dah aku bilang semalam Jangan ajak saya Pergi sana Besok datang lagi Lama-lama muak bapak Itu ialah ayo lah Saya sebetulnya dulu Pak Ustaz malas ke masjid ni Terus sekarang bapak kok rajin ke masjid Gara-gara diajak Pak Anu Tiap hari dia ngajak saya Muak saya saya ikut akhirnya Mantap. Inilah orang yang mengajak ke jalan Allah. Setelah semuanya datang ke masjid ramai, barulah duduk Al Mukarram Haji Abdul Somad LC. Disangka orang Somad itu yang ngajak orang ke masjid, bukan. Inilah yang ngajak ke masjid. Tapi jangan lama-lama. Nanti dia ambil orang. Adakah dalil Quran mempunyai hak untuk dihatamkan minimal dua kali dalam setahun? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Sakingkan semangatnya sahabat, ada yang sehari sehatam. Kata Nabi terlalu cepat itu. Maka paling bagusnya kau khatamkanlah dia dalam sekian hari. Tujuh hari, bagus. Sahabat-sahabat kita yang khatam Quran itu sebulan dua kali. Karena dia sehari dua juz. Sehari dua juz, lima belas hari khatam. Sehari dua juz, itu yang paling sikit. Ada yang satu hari tujuh juz. Nah, oleh sebab itu, baca Quran. Baik. Bagaimana cara update terus keberadaan Ustadz dalam tausiah? Karena saya keluarga. merasa cocok mau pengajian. Nanti kita buatkan hari Senin di sini, hari Selasa di sini. Buka fanpage, tulis di FB Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad atau di grup WA nanti kita buatkan Senin, Selasa, sepekan-sepekan kita buatkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti malam Pak Ustad datanglah Masjid Habibur Rahman Dumai yang di daerah Dumai ini kan streaming Saya seorang ibu rumah tangga, tak punya penghasilan. Semua keperluan selalu minta ke suami. Suami saya orang yang gemar bersedekah. Alhamdulillah. Apakah saya mendapat pahala sedekah suami? Karena memang suami yang pegang duit. Kalau tidak, apakah saya harus minta uang ke suami untuk bersedekah? Karena saya juga ingin pahala sedekah. Ibu berbuat baik kepada suami dan anak-anak, itu pun terhitung sodakoh. Pulang dia kerja, capek dia di kantor, stres dia di jalan, senyum ibu menyambut dia, itu pun sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh Your smile for your wife is sodako. Bayangkan itu, senyumnya aja sodako. Apalagi ridhonya, apalagi senang hatinya. Ah, ini tidak balik suami macam jeruk purut di pijak gajah. Anda dapat pahala sodako. Ibu dapat pahala sodako dengan ridho, dengan senang hati. Sebelum ini saya minta doa supaya saya dimudahkan khuruj 40 hari. Dua orang meminta khuruj 40 hari. Siapakah Ibnu Taimiyah itu? Saya bertanya karena di rumah saya kemarin orang tua laki-laki memberi buku dari seorang temannya. Ibnu Taimiyah seorang ulama yang hidupnya banyak di penjara karena dia melawan penguasa, berani menegakkan hak dan batil. Tapi dalam beberapa masalah fikih dia keluar dari empat mazhab. Ada beberapa masalah Oleh sebab itu maka ada pendapatnya yang kontroversial. Tapi di Al Azhar saya belajar di Al Azhar dia masih dipakai jadi rujukan. Syekh-syekh kami di Azhar memakai pendapat Ibn Taymiyah. Beberapa nya ditolak, beberapa dipakai. Yu'malu wa yutraku. Bisa diambil, bisa dibuang. Ada beberapa pendapatnya dibuang karena tak sesuai dengan mazhab. Ada beberapa pendapatnya dipakai. Yang menolak Ibn Taymiyah secara keseluruhan Saya tak setuju Karena saya alumni Al-Azhar Al-Azhar manhajnya wasatiyah Pertengahan Uluhul marah min adillatil ahkam Buka kita uluhul marah Hadis tentang mengusap wajah itu baik Tapi karena jalurnya banyak naik menjadi haji sun hasan Sohih, hasan, wahib Wahib naik jadi hasan karena jalurnya banyak Begitu kata Al-Hafiz, Al-Hafiz hafal 300 ribu hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, mereka berdalil habis berdoa kan usap wajah Pak Ustaz. Ya. Tadi saya juga habis berdoa. Allah maafir lima qaddam wa ma'afar wa ma'asrat wa ma'alan wa ma'asraf wa ma'alan. Allah inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa bin syarri fitnatil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pakai karena pengambilan dalilnya terlalu jauh. Yang ada dalam hadis itu waktu berdoa mengangkat baru mengusap. Sedangkan ini kan tak mengangkat. Tapi yang sebagian kata dia, saya mengusap, saya tak amal karena terlalu jauh pengambilan. Saya selesai sholat tak mengusap. Tapi saya tak salahkan kawan saya di samping yang mengusap karena dia memang ingin urusan aja. Tapi kalau dia yakini sebagai sunnah, bukan sunnah. Kenapa selesai sholat waktu kita mesti berzikir 33? Karena Nabi buat 33. Kalau buat 34, dia tak apa-apa. Nabi buat 33. Kenapa mesti 33 Pak Nabi tak ada nyebut alasannya. Dicari-cari orang, dicari-carinya. Kenapa 33? Dicarinya angka 33, akhirnya dapatnya. Tulang belakang katanya 33. Maksudnya di ceramah kerajaan. Tahukah saudara kenapa Nabi zikir tiga-tiga? Karena Nabi mengatakan setiap tulang itu mesti bersedekah. Dan tulang belakang tiga puluh tiga. Kalau tak percaya itu pula Siapa yang membaca itu Allah ampunkan dosanya Baik kanan istazamadil bahari Walaupun sebanyak kuih di lautan Tapi hutang tak lunas Bagaimana orang yang sholat menggunakan baju kaos celana jin Saat sujud bagian aurat di belakang terbuka batal Kalau terbuka aurat sholat batal Celana jin dipakai pula jin yang sempit perut besar Kalau jet itu sempit, perut besar, itu turun pinggang celana itu ke bawah pusat. Itu batal Saudaraku yang anak raja, kalian pakai sarung. Kalau tidak pakai celana katun, tutup sampai ke pinggang. Sholat. Karena kalau terbuka sholat batal, mesti diulang. Ustaz tolong praktekkan gerakan sholat yang benar Terutama saat posisi tegak Saat sholat berjamaah tidak posisi tegak saja. Posisi tegak. Kaki jangan sampai terlalu rapat. Saking rapatnya sampai jatuh. Agak-agak sejengkal atau sejengkal setengah. Jangan lebih dari bahu. Karena kalau lebih dari bahu, maka macam mana bahu mau menyatu dengan bahu orang kalau kakinya lebar? Itu sama dengan Bigfoot. Mobil yang patung besar melebihi spion. Karena kaki rapat dengan kaki, lalu dengan lalu tegak lurus. Posisi tegak. Wadamun bi qadami, kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Wa kana ahaduna berlaku bid'ah karena zikir bersama. Tapi saya tak mau berdebat. sebab saya uh, tak mau melawan orang tua. Fotokopikan buku 37 kasih ke bapak. Kalau tak ada duit nanti saya kasih duit untuk Saya tunjukkan buku 37 sudah dikasih ternyata. Namun dia tak terima. Bahkan juga adik bilang jika imamnya tak berjenggot kami tak mau bermakmum. Apa yang harus saya lakukan? Itu bukanlah jenggot. Kalau dia tak beli engkau Saya tak mahu jadi mati Oh kenapa lah payah Atau saya diam saja Kalau diam aja nanti terus di depannya Pekat telinga kita Telinga saya dah peka lah Dengar ikut ikut ikut ikut Apa hukum jika kita berobat dokter menyuntikkan vaksin baru Kalau tak ada obat lain Pilih mana pak? Bapak pilih mati apa babi? Tak boleh pilih mati La tulqu ini. melanda buka. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kira-kira kalau kita tak suntik babi, sakit tak kita di Saudi? Enggak, tak sakit. Ustaz kok tahu saya tak suntik? Sehat. Ustaz tolong suntik ya, ya. Tolong suntik ya, ya. Di SMS-nya ya, teleponnya ya. Tapi saya tak sempat-sempat suntik. Akhirnya pergi. Tetap tak ngaji. Jadi kalau ada orang kata kalau tak suntik mati kita, saya tak mati. Bagaimana hukumnya kita mengingatkan gelar Rasulullah dengan SAW, Allah dengan SWT, Assalamualaikum WRWB. Saya tidak pernah membolehkan mahasiswa menulis Rasulullah Sallallahu Rasulullah kalau ada mahasiswa menulis di skripsinya Rasulullah sak sesuruh ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk terjemah bahasa Indonesia saya biarkan karena dengan menulis panjang banyak betul. Sawi. Tapi untuk yang Arab tidak boleh menulis Rasulullah sallam dibuat sot titik atau sot lam ain mesti tulis sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dapat syafaat dengan menembus itu untuk menyingkat SMS segala macam yang sebaik Ustaz Muhammad Abdi Ustaz Muhammad Abdi anak Buya Bahtiar Daud itu kalau SMS ke saya itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain daripada itu tak pakai salam sama sekali bagus Abdullah apa hukumnya kalau orang kafir ngotot mau traktir kita? Baguslah. Tak ngotot pun dia kalau dia mau bayar. Apa hukumnya puasa? Boleh. Mana dalilnya? Nabi dikasih madu asal banha. Banha provinsi di Mesir. Dikasih diminum Nabi. habis. Boleh. Dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi. Tapi untuk yang di Jakarta sekarang hati-hati. diajaknya makan lontong supaya coblos oh murni persahabatan ngajak makan dia enggak apa restorannya restoran Islam jangan diajak anda ke BPK babi pengangkar marah pun Ustaz ada kelompok yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka sudah dijawab dalam buku 37 masalah populer baca ya. Bagaimana hukumnya Ustaz mainan anak di rumah kita gambar binatang seperti kambing? Boleh. Dalilnya apa Pak Ustaz? Nabi membiarkan boneka Fatimah, boneka Aisyah. Dibiarkan ya? Boleh. Permainan boneka Aisyah boleh. Semalam ada yang ngirim dua gambar ke WA saya. Pertama gambar bull. Bull yang badannya hijau itu ternyata udah pakai baju, pakai sarung, pakai peci. Walaupun badanku tegap, tapi aku tetap bersimpuh sujud kepada Allah sholat dia. Ya. Yang satu lagi gambar Superman senang tasyahud. Walaupun aku terbang tinggi tapi aku tetap tak lupa turun ke bawah melaksanakan sholat berjamaah. Bagus mantap. Boneka-boneka Superman, Wonder Woman, Spiderman di kamar anak kita bagus. Cuman kalau bisa buatkan kain songket, jangan lagi disempak-sempak di luar. Jika ada orang yang ingin membayar utang kepada apakah kita menerima uang tersebut Pak Ustaz? Saya jual beras. Ini beras. Saya jual beras. Datang orang beli beras. Saya tidak perlu tahu dia dapat duit dari mana. Karena yang saya jual ini halal. Datang orang beli beras. Bapak jual beras di warung. Datang orang mau beli. Bapak tak perlu tanya. Ini duitnya riba atau duit Karena barangnya bagi hasil prostitusi wahulwan kahin duit dari dukun dan tidak boleh haram panitia kurban menentukan iuran kurban 2 juta termasuk biaya operasional ternyata harga sapi 17 juta kekurangan 3 juta diambil dari kas panitia kurban bagaimana hukum kurban ini satu sapi berasal dari 70 Dua juta kali tujuh 7 14 tapi belas kurang tiga, lalu yang menutupi tiga itu siapa diambil dari kas kurban kas kurban itu punya siapa siapa punya duit tiga juta itu tak jelas Pak Ustaz yang tak jelas maka tak jelas hasil ibadah maka mesti kumpul musyawara Bapak Ibu kemarin kita kumpul 2 juta harga sapi itu 17 kurang 3 juta 3 bagi 7 kita iuran lagi nih iuran lagi iuran lagi kalau tidak maka bagaimana itu duit dari mana duit kas masjid oh tak bisa maka mesti dari orang yang berkurban jangan main tutup-tutup kalau tak jelas penutupnya dari mana saya sudah nikah punya anak perempuan usia saya sudah 22 tahun suami 23 tahun sekarang suami saya pacaran secara terang-terangan di-share-nya foto berdua di sosial Dia tak mau menceraikan saya Juga tak mau menikahi perempuan itu Ini perempuan ini kan punya wali Wali perempuan itu siapa? Ayah Atuk Abang Adik Pakcik Paman Saya suruh Saya minta kepada perempuan ini Kumpulkan yang lima Ayah Ayah atuk, abang, adik, pak cik atau paman, semua wali kumpul panggil lelaki-lelaki yang share-share foto. Ente mau ah? Berlima ni tak ada yang datang. Tak ada berani nanya ente mau ah? Sedang saya kurus diri ni berani. Masa yang tegap tegap tak berani. Kenapa itu? Kenapa? Ini anak kami bukan ente jumpa di tong sampah ini. Ini kami membesarkannya untuk simpan darah menitik geluh yang matai. Kenapa dia sia-siakan? Kok sampai hati hati menghancurkan hati dia sedih? Kok bisa ini terjadi? Berarti ini tak ada peduli. Anak kemana akan disepilihkan orang? Kenapa bisa terjadi? Nah, Lalu apa yang harus saya lakukan? Perempuan yang lemah. Ramadan sudah bilang cukup bayar kodok sekali, fidyah sekali. Apakah maksudnya kodok sekali itu untuk Ramadan yang pertama, terus dilanjutkan fidyah untuk Ramadan yang kedua, kemudian kodok lagi untuk Ramadan yang ketiga? Apakah begitu prakteknya Pak Ustaz? Kalau tidak puasa mazhab syafi'i. Ibu jangan puasa bu, anak ibu ini lemas, sakit deh. Kodok plus dia. Anak saya aku, ibunya tak kuat, kodok saja. Dah, tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Tahun kedua tak bisa puasa menyusukan 30 hari. Tahun ketiga tak bisa puasa 30 hari. Gantinya gimana? Ganti 30, 30, 30, 90 hari. Setahun lunas insyaallah. Kalau dia puasa Senin Kamis. Puasa dia pada hari Senin, niatnya qada automatically otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. Maka tak ada halangan. Betuah ibu kalau suami itu mengaji, diingatkan ibu qada ya puasa. Begitu cara mengqada. Begitu teknis penjelasan Kami sekeluarga mendoakan Ustadz sehat. Amin. Apa sebabnya panitia P3 Jakarta mendukung kafir jadi pemimpin? Duit dan kepentingan. Duit, duit, duit. Kepentingan dunia, dunia, dunia. Tolong Pak Ustadz beri saran untuk masjid agung dan masjid lainnya di Pekanbaru agar menyediakan tempat sholat Jumat untuk wanita seperti masjid Istiqlal Jakarta. Istiqlal disediakan perempuan karena banyak orang musafir daerah kebetulan dia urusan di Jakarta. Di Pekanbaru banyak juga mungkin, tapi jarang. Kenapa tak dikuatkan di Pekanbaru? Karena rata-rata mungkin di sini dia tidak berdatang. Karena kalau Pekanbaru perempuannya sholat Jumat, balik sholat Jumat suami mengaku tak ada gula yang sempurna. Nah, jadi kalau masjid mau menyediakan, Sebenarnya tanpa disediakan pun otomatis perempuan itu bisa. Dari mana Ustaz tahu? Saya khutbah di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Sinar Pelan. Saya pas perempuan langsung ditutup pakai tirai karena pengurus nengok ada perempuan langsung tutup. Mungkin mereka sedang belanja ke pasar bawah, beli keramik, beli karpet, mampir mereka sholat Jumat, musafir dari luar kota. Nah, ini tentang sholat Jumat. Perempuan yang sholat Jumat maka fardu zuhurnya gugur, tak perlu lagi dia sholat zuhur. Dengar khutbah Jumat, sholat Jumat. Orang-orang yang umroh itu ke Makkah, Madinah, sholat Jumat. Ikut khutbah Jumat, dengar sholat Jumat. Apa sebabnya Ustadz berbeda pendapat tentang wanita haid boleh masuk masjid? Sedangkan wanita haid itu adalah sedang mengeluarkan darah kotor. Kenapa mereka mengatakan boleh masuk masjid? Kata mereka yang membolehkan tak boleh masuk masjid maaf maaf maaf maaf maaf cakap. Tak boleh masuk masjid karena takut darahnya tumpah. Sekarang sudah ada alat menahan darah itu pembalut maka dijamin tak akan tumpah. Itu alasan mereka. Sedangkan saya ikut pendapat Syekh Wahbah Zuhaili sebabnya bukan tumpah tak tumpah. Bukan darahnya, Tapi maknawi perempuan itu dalam keadaan haid Bukan masalah darahnya menetes tak menetes Maka Aisyah tak mau masuk ke dalam masjid Dia hanya mengulurkan tangannya saja Karena dia tak mau masuk ke masjid dalam keadaan haid Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawab, tak boleh solat, tak boleh puasa. Seandainya yang jadi sebab karena darahnya takut tumpah, kenapa tak boleh dia megang Quran? Kan tangannya yang megang, bukan berdarah tangannya. Itu menunjukkan bukan darahnya yang menjadi sebab, tapi kondisi keadaannya. Di situ letak khilafnya. Bolehkah non-muslim masuk musola? Masalah non-muslim masuk masjid, ini mesti hati-hati Ustaz zaman sekarang. Saya pun takut video yang lama-lama itu di-upload, dirobah. Karena ini dulu-dulu saya selalu mengatakan perempuan eh, orang kafir masuk masjid tak apa-apa. Karena Nabi menyambut Kristen Najran di Masjid Nabawi. Boleh non-muslim masuk masjid, tak jadi masalah. Di masjid uh, Malaysia itu perempuan disediakan jubah panjang boleh masuk, tapi dia tak boleh masuk sampai tak boleh. Hanya dibuat letter U, boleh menengok-nengok masjid foto-foto. Disediakan jubah biar supaya jangan dia buka aurat di dalam. Yang jadi masalah fatwa ini nanti dipelintir sehingga membenarkan orang kafir untuk kampanye dalam masjid. Eh, Hukum asli orang kafir masuk masjid boleh. Ini musola nih Pak Ustadz. Musola itu masjid. Kalau ada sholat lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Apa hukum mengolah mengambil hasil dari sawah yang digadaikan? Riba. Kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Kalau ada barang yang digadaikan orang, lalu kita ambil manfaat dari gadai itu, maka riba. Ustaz Somad pinjam duit 2 juta. Apa jaminannya? Ku gadaikan kebun sawitku. Sawitnya saya ambil, riba, haram. Tapi ini udah lumrah Pak Ustadz. Lumrah tidak menyebabkan dia jadi halal. Apakah pensiun janda yang diterima ibu saya ada hak untuk ahli waris lainnya? Siapa yang punya pensiun? Suami, pegawai dulu. Maka itu hak suami. Warisan suami. Lalu kalau begitu berapa jatah istri? Seperlapan. Karena ada anak. Sisanya bagi kepada ahli waris yang lain. Karena itu milik suami. Mohon penjelasan kata benar insya Allah dan insya Allah. Transliterasi namanya. Tulisan Arab yang dirubah ke Latin namanya transliterasi. Yang betul shin itu SH atau SIY. E. Ejaan Inggris SH. Ejaan Indonesia SY. Saya kuliah di Malaysia dua semester. Malaysia jajahan Inggris. Mereka pakai SH, insya Allah. Sedangkan kita pakai SY. Jadi jangan diperheboh masalah SY, SH, SH, SY. Tergantung pakai transliterasi mana. Pakai Inggris SH, pakai Indonesia SY, insya Allah. Apakah sholat jamak kosor ada sholat qobliyah ba'diyahnya? Nabi kalau musafir tidak qobliyah tidak ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh tak pernah tinggal. Tapi kalau ada orang qobliyah ba'diyah waktu safar boleh, baik, tak salah. Kapan batas waktu melaksanakan qobliyah ba'diyah? Kalau sholat sendirian selama waktu tak habis. Ibu sholat di rumah, bangun jam 6, Apakah tetap qobliyah subuh? Tetap. Jam subuh sekarang kapan habis? Subuh sekarang habis jam 6.21. Bangun jam 6 tetap solat subuh. Perempuan, laki-laki ke masjid. Jam 6 bangun solat subuh 6.10 qobliyah 6.15 masih ada solat subuh. Tetap. Jangan mentang-mentang lambat tak qobliyah. Mulai gaji berapa wajib dikeluarkan zakat Pak ustadz ustadz pernah bilang 3,6 apa berapa langsung dikeluarkan dua setengah persen ya? Angka 36 Ustaz dapat dari mana? 85 gram emas kali 500 ribu 42 juta 500 bagi 12 bulan 3,6 itu angka 3,6 dapatnya dari hitungan itu bagi yang punya 3,6 keluarkan langsung dua setengah persen kenapa kita jarang dengar riwayat anak Nabi apa mereka meninggal muda Fatimah meninggal 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Umurnya lebih kurang 29 tahun. Fatimah radhiyallahu anha. Muda sekali. Yang lain Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab meninggal waktu Nabi masih hidup. Tak banyak riwayat mereka. Halalkah penghasilan dari menjual rokok Pak Ustadz? Kalau dia berkeyakinan rokok itu makruh, sama macam jual petai, jual jengkol. Kalau dia berkeyakinan rokok itu haram, sama macam jual babi. Ah kalau gitu saya makruh aja lah Pak Ustaz. Apa hukumnya orang suka koleksi boneka, patung-patung superhero? Apakah malaikat tak masuk rumah orang yang mengkoleksi ini? Mubazir. Kalau sampai anak lajang, anak gadis masih suka mengkoleksi Wonder Woman, Spiderman, Batman, harganya bukan murah. Sampai ratusan ribu. Mubazir, anak yatim banyak yang tak sekolah. Yang hobi mengkoleksi-koleksi, pikirkanlah apakah koleksi kita itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hmm, marah mereka lama betul Ustaz itu ceramah. Saya sudah terbiasa memakai tangan kanan pada saat makan. Minum, tapi saya menulis dengan tangan kiri. Apa hukumnya? Tak apa-apa. Nulis pakai tangan kiri. Kidal. Orang yang nulis tangan kiri itu otak kanannya bekerja. Kiri kanan. Cerdas. Bagus. Apakah Nabi pernah terluka ketika kena benda tajam? Ya. Nabi waktu perang patah giginya Berdarah pelipisnya. Waktu perang Uhud kakinya berdarah. Naik dia ke atas bukit Uhud. Tempat Nabi berdarah di atas bukit Uhud itu tak boleh naik kita sekarang. Dijaga polisi. Bagaimana memahami nasib dan takdir Pak Ustaz? Takdir ketetapan Allah. Kita tak tahu takdir. Tapi kita beriman dengan takdir baik, takdir buruk. Tak boleh berserah kepada takdir. Harus ada usaha. Tawasul itu apa Pak Ustaz? Ya Allah, aku bertawasul kepada engkau Berkat sodakohku ini, sehatkanlah anakku Tiga orang bertawasul dalam gua Berkat sodakohku ini, bukakanlah pintu gua ini ya Allah Terbuka Berkat baktiku kepada emakku, bukakanlah pintu gua ini ya Allah Terbuka Berkat aku tak jadi berzina, bukakanlah Terbuka Itu dalil tawasul dengan amal soleh Disuruh bertawasul Ya ayyuhallazina amanu taqullah Bertakwalah kepada Allah Wa mutawu ilaihil wasilah Bertawassullah dengan amal soleh Mohon penjelasan Ash'ari Mengapa Ahlus Sunnah disebabkan dengan Ash'ari Karena Ahlus Sunnah itu menolak Mu'tazilah Lebih dekat kepada Sunnah Ash'ari Maka Ash'ari dan Maturidi itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah. Adik laki-laki saya sudah meninggal. Menurut pengakuan orang tua, adik saya sampai meninggal belum diakikahkan. Bagaimana hukumnya? Akikah sunat. Tidak ada satupun mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mengatakan akikah wajib. Akikah sunat muakkad. Tak apa-apa yang tak akikah. Tapi bagi yang hidup kalau dia mau akikah bagus silakan. Balik dari sini beli kambing akikah. Apakah kita percaya dengan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani? Kalau mahasiswa nulis skripsi, hadis ini disahihkan Albani, hadis ini didoaibkan Albani, hadis ini disahihkan Albani, hadis ini didoaibkan Albani. Saya tidak terima. Saya suruh perbaiki. Yang pernah skripsinya saya coret-coret, mungkin sakit hati, tapi setelah belajar dia baru berterima kasih. Jangan pakai Syekh Albani saja. Saya bukan anti Syekh Albani. Selalu saya coret. Hadis ini disoikan oleh Syekh Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani. Bandingkan dengan yang lain. Menurut pendapat Syekh Muhammad Mustafa. Muhammad menurut pendapat Syekh Hasan as sakab Menurut pendapat Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh dari Al-Azhar menulis kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif tebalnya 7 jilid 3500 halaman hadis-hadis yang didoibkan Albani ternyata sahih ijtihad Syekh Albani alim dia rajin dibacanya hadis sahih doib, sahih dhaif. Tapi dia tetap manusia biasa. Mungkin ijtihad dia keliru. Ada kitab judulnya Tanaqudat, kontradiktif. Di sini dia bilang doib, di sini dia bilang sahih. Oleh sebab itu ada kelompok yang benci betul dengan Syekh Albani. Ada kelompok yang sayang betul dengan Albani. Saya pertengahan. Syekh Albani silakan kutip tapi jangan pendapat tunggal. Komparatif bandingkan dengan pendapat yang lain. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab tak merasa bangga dengan Nabi Muhammad yang menjadi rasul terakhir? Padahal Nabi berasal dari satu suku mereka. Sedangkan Yahudi suku menunggu-nunggu rasul berasal dari kaum mereka. Abu Lahab, Abu Jahal tidak senang dengan Nabi Muhammad karena bertentangan dengan hawa nafsu. Abu Jahal maunya duduk di atas, Nabi Muhammad nyuruh dia duduk di bawah. Tentu dia marah. Abu Jahal, Abu Lahab maunya Bilal itu ditunjuk-tunjuk. Nabi Muhammad mengatakan Bilal di atas. Sakit hati mereka. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Bilal disuruh Nabi azan di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir Quraisy? Alhamdulillah ayahku sudah mati sehingga tak menengok burung gagak azan. Orang-orang feodal itu tak senang kalau sampai ustadz duduk Bapak-bapak, ibu-ibu duduk, panggil pembantunya duduk sama. Apanya Ustaz nih? Orang tak mau duduk sama dengan pembantunya. Itulah mental Abu Jahal, Abu Lahab. Feodal, maunya di atas. Bagaimana pendapat Ustaz pengajian Ustaz Khalid Basalamah dibubarkan oleh Banser? Khalid menyindir-nyindir bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama panas telinga Banser. Banser pun tak juga betul. Giliran sama Khalid Basalamah dia mengamuk. Tapi agama Islam dia ejek-ejek dia tak marah. Nah, jadi dua-dua ini juga sedang berkonflik. Dua-duanya salah, dua-duanya tak betul, dua-duanya uh, mesti diluruskan. Bagaimana ikhwan yang memajang foto di FB apakah haram? Karena foto tersebut bisa dikonsumsi akhwat. Oh, ini komisi pembela akhwat. Karena selama ini ustaz-ustaz mengatakan jangan posting foto akhwat. Kalau gitu ikhwan juga Pak Ustaz, kenapa mereka pajang? Mereka kan tak membangkitkan hawa nafsu. Beda dengan perempuan, wajahnya semuanya. Laki-laki jangan menunjukkan otot-ototnya, tetap menutup aurat, pose-posenya jangan yang menimbulkan fitnah. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang suka mempermainkan Allah? Artinya Sebentar taubat, sebentar lagi maksiat. Mustahzi, orang yang mengejek-ejek mengolok-olok Allah. Man lam yazdat man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar falam yazdat illa bu'dan. Siapa yang solatnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong tiga. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi Kedua, pada saat jihad perang menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Suami mendamaikan istri-istri. Tapi jangan gara-gara ini bapak bohong kawin lagi. Apa kalimat yang bagus untuk mengajak orang sholat berjamaah kemudian dibuat di spanduk? Ini sudah dibuat Pak Ikhwan ada spanduknya. Ayo sholat berjamaah, kapan lagi? Apa nunggu mati? Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Tak juga datang. Sholat berjamaah yuk, tak juga datang. Siapa yang tak sholat berjamaah, tak akan kami sholatkan. Ah, datang ramai-ramai. Rokok dapat menimbulkan penyakit hipertensi, impoten, guguran kandungan. Orang tetap juga. Ah, sekarang kalimatnya dirobah Rokok membunuh. Tak juga berubah. Nanti keluar yang ketiga. Matilah kau. Apa pandangan Islam terhadap asuransi? Asuransi kata Syekh Ali Jum'ah. Tiga pendapat. Yang pertama mengatakan boleh karena ada unsur tolong menolong. Yang kedua mengatakan haram karena ada unsur gambling, judi. Yang ketiga mengatakan tengok apakah pelakunya non profit atau profit. Pilih antara tiga. Apakah sama kelebihan mati syahid dunia akhirat dengan mati syahid akhirat saja? Sama. Antara lain apakah kelebihan-kelebihannya? Bedanya cuma saat mengkapankannya aja. Orang yang mati melahirkan, dia tetap dimandikan, dikapankan. Sedangkan orang yang mati syahid, pakaiannya itu tidak dibuka. Mati syahid Usman Hamzah bin Abdul Muttalib Itu dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya yang berdarah-darah Itu saja bedanya Adapun keutamaannya Tak merasakan sakratul maut Tak merasakan hisab Dan tak merasakan sakratul maut Tak merasakan azab kubur Tak merasakan hisab Keutamaan orang yang mati syahid Ilat dain kecuali utang Utang mesti dibayar Ada seorang anak perempuan sudah mengiyakan lamaran laki-laki Yang mengiyakan itu bukan anak perempuan, walinya. Kenapa pula anak perempuan? Wali bertanya ke anak perempuan. Begitu prosesnya. Namun tiba-tiba si wanita membatalkan. Yang membatalkan bukan wanita, wali. Ini walinya kemana? Tanpa konsultasi dulu dengan orang tuanya. Dengan alasan tidak ada perasaan dengan laki-laki itu. Ini tak betul. Laki-laki meminang kepada wali, bukan kepada perempuan. Si wali baru bertanya. Berikut ini kita dengar si bapak bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, maukah engkau menikah dengan si anu?" Diam dia. Keluarlah hadis as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak gadis itu kalau dia diam ah, itu tanda setuju. Gadis zaman dulu. Sekarang enggak, dia jawab, "Mau aja atau mau banget ya?" Sedangkan orang tua wanita sangat suka dengan laki-laki itu, musyawarahlah berdua musyawarah baik-baik wa amruhum syura bainahum anakku bagus kau nikah dengan ini dia ini sholat orangnya taat daripada kau nikah dengan yang lain nanti susah nak dia tak sholat pecandu narkoba pezina sadarkan dia mungkin dia terjebak materialistis dan lain sebagainya saya dengar hadis ada pada suatu zaman terjadi fitnah pembunuhan sama umat Islam ikut membunuh itu fitnah maka sama-sama masuk neraka al-qatil wal maktul finnar yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka siapa itu dua orang yang sedang kelahi sama-sama mabuk sama-sama membunuh sebetulnya yang dibunuh itu pun karena keduluan aja kalau tidak dia dulu ini jangan katakan orang yang jihad visabilillah beda dengan saudara kita yang sedang berperang di Suriah dengan Syiah Nusairiyah itu bukan orang saling membunuh yang dibunuh masuk neraka mereka berjihad sedang memerangi musuh Allah bagaimana menurut Ustaz perselisihan antara Fatimah dengan Abu Bakar yang menjadi senjata orang Syiah tidak ada perselisihan antara Abu Bakar dengan Fatimah karena harta Nabi itu adalah dijadikan sebagai sedekah Hadisnya sahih nahnu ma'asyirul anbiya kami para nabi la Nurisu tidak mewariskan harta wa ma taraknahu sadaqah yang kami tinggalkan sebagai sadaqah. Maka Fatimah tidak salah, Abu Bakar tidak keliru dan dua-duanya sama-sama menerima. Seandainya Abu Bakar itu salah, tidak mungkin Ali diam. Itu kata Habib Umar bin Hafiz. Mereka menggambarkan datuk kami Ali sebagai laki-laki yang dungu. Beda Nabi dengan Ali 30 tahun. Nabi meninggal umur 63. Saat itu umur Ali 33. Anak muda yang sedang gagah perkasa. 33 itu sedang sehat-sehatnya Ali. Tak mungkin dia diam kalau Abu Bakar memakan harta istrinya. Tak mungkin dia diam kalau Abu Bakar mengambil kekuasaannya. Pasti dia kerahkan pasukannya. Ali bin Abi Thalib tidak diam terhadap kebatilan tapi memang perbuatan Abu Bakar dan Umar itu benar maka dia pun membaiat Abu Bakar hati-hati dengan syiah yang menggunakan hadis-hadis mempelintir fakta untuk mendukung pada saat sholat kita bersin atau menguap mengucapkan Alhamdulillah atau A'udzubillah Iza tata'aba ahadukum kalau kalian menguap Faliyarudda jangan bukakan mulut lebar-lebar. Jadi kalau sedang sholat menguap, kamu gitu. menguap, oh, kuda nil sedang sholat. Kalau dia bersin, dia ucapkan Alhamdulillah. Batalkah sholatnya? Tidak. Kecuali keluar kata-kata yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Bukan bahasa Arab, batal sholat. Jika pada saat saya sering masukkan saya ser, saya sering kemasukan tapi tak bisa disembuhkan walaupun sudah diruqyah. Apa langkah sebaiknya? Pertama ruqyah, habis dari sini pergi ke Masjid Al-Falah, rumah sehat di bawah Ustadz Saifullah. Rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di basement bawah ada ruqyah. Tak mempan rukyah Pak Ustaz, rukyah diri sendiri. Sebelum tidur malam, Fatihah, Kul huwallah tiga kali, Rabbil falak, Rabbil nas, al, awal Al-Baqarah lima ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah tiga ayat. Tiup ke tapak tangan, usapkan ke wajah, ke kepala. Tiupkan ke air, baca yang tujuh tadi, tiupkan ke air. Setelah itu diminum. Cara minumnya Pak Ustaz? Cari daun bidara. Sidir namanya. Daun bidara. Ustadz Iskandar Arnel katanya ada bibit 150 ribu sebatang yang masih kecil. Tanam besar. Daun bidara ambil 5, 7 ganjil. Tumbuk pakai daun. Masukkan ke air. Bacakan yang tadi. Al-Fatihah satu, Kul Huwallah tiga, Kul Ambil Falak, Kul Ambil Binas, lima ayat pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, tujuh, tiga ayat di ujung Al-Baqarah. Tiupkan, mandikan. Setiap mandi. Yang sudah dibacakan ayat itu tak boleh pakai cebok. Harus habis mandi. Terus. Begitu kata para ulama. Kalau suaminya Tahu kalau sudah menikah suaminya buat bantu istrinya. Atau sebaliknya. Tolong doakan adik saya Ustaz sudah lama sakit di rumah sakit. Nanti masuk dalam yang mau kita doakan. Saya sering tinggal-tinggal sholat wajib. Itulah masuk setan tuh. Kenapa tak sembahyang? Kalau jaga ihfazillaha itu janji Nabi itu kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillaha yahfazka." Kau jaga hukum Allah ini, Allah menjagamu. Kenapa Allah tak jaga? Salat bolong-bolong. Bagaimana membayarnya Pak Ustaz? Bisa tak dibayar Pak Ustaz? Kodok Yang lalu-lalu, yang lama-lama tinggal dulu di kodok Caranya Pak Ustaz, nanti habis salat zuhur kodok Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin kodokan di kodok Yang lama-lama itu kodok bisa tak manusia menengok jin Pak Ustaz? Dulu sahabat Nabi ada yang menengok jin. Nampaknya jin itu pendek kecil, dipukulnya pakai tongkat. Pukul pakai tongkat. Abu Hurairah pernah menengok jin waktu dia menangkap pencuri korma di Baitul Mal. Itu dalil bahwa jin bisa ditengok. Tapi sahabat dulu kalau nengok jin itu dipukulnya, diusirnya. Orang sekarang sengaja minta kepada jin. Bawa ayam hitam, kulit hitam, kain hitam Ke bawah pokok rindang Wahai jin, tunjukkanlah dirimu Aku mau menengok Kata jin, kau ada tiga permintaan Wani piro Orang dulu jin itu menampakkan diri diusirnya Orang sekarang sengaja bawa tumbal Supaya jin mau menampakkan diri Itu bedanya Ustaz salapi ada yang bilang gak perlu mendemo Ahok dan tak boleh memburukkan pemimpin. salapi yang mana? Bat tengok video salapi Ustaz uh, Ustaz yang dari Yogyakarta. Umar Ja'far Tolib. Udah di-share banyak. Umar Ja'far Tolib itu salapi juga. Ustaz Farid Okbah itu salapi juga. Jadi tak sama. Jangan main pukul rata semua salapi kata dia tak perlu. Apa kata Ustaz Farid Akbah? Apa kata Ustaz Umar Ja'far Talib? Orang kafir itu harus dilawan. Saya videonya masih ada atau tak ada? Cek dulu. Video ini kadang penuh saya buang. Tapi kalau ada saya simpan. Nih Salapi nih, marja Ja'far essa lápide bilang Salafi mengatakan tak boleh? Jelas, nanti saya sharekan yang mau. Udah Ustaz, Ustaz, Ustaz kirim Ustaz. Udah, kau tak masuk. Rupanya paket tak ada. Yang mau ditanyakan empat bersaudara. Satu perempuan masih hidup. Satu laki-laki meninggal. Laki-laki masih hidup, laki-laki meninggal. Saudara laki-laki nomor dua meninggal tak punya istri dan anak. Maka harta yang ditinggalkannya untuk siapa? Satu saudara laki-laki meninggal tak punya istri, tak punya anak, punya harta. Oke. Yang dia tinggalkan ada adik dua laki-laki, kakak satu perempuan. Hartanya berapa? Hartanya ada satu miliar. Satu miliar dibagi lima. Dua, dua, satu, lima. Maka si kakak dapat dua ratus juta, si abang dapat empat ratus empat ratus Gitu cara membaginya, habis. Seorang laki-laki meninggal, adik laki-laki dua, kakak satu. Satu miliar, kakak dua ratus juta, adik dua empat ratus empat ratus Habis. Laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Makanya kalau punya saudara, tak punya istri, tak punya anak, jaga dia baik-baik. Karena hartanya untuk kita. Jangan sampai setelah dia meninggal baru nangis. Aku menyesal tak menjagamu dulu saudaraku. Tak ada gunanya lagi. Sampaikah doa kita untuk anak orang lain Orang tersebut agak terganggu batinnya karena ditinggal istrinya Orang sangat baik tingkah lakunya doa sesama orang beriman sampai doa yang tak sampai hanya orang kafir doa orang NU ke Muhammadiyah sampai tak ada sekat-sekat ormas doakan saudara kita tengah malam paling bagus doa ya Allah ini anak saudaraku sedang sakit sembuhkan dari penyakitnya doa kertas terakhir apakah keturunan Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang ada Bagaimana mengeceknya? Di Jakarta ada Maktab Nakobah Alawiyin. Maktab kantor Nakobah Persatuan Alawiyin cucu cicit Sayyidina Ali. Cek ke sana. Saya ini mancung Pak Ustaz agak-agak macam Arab keturunan Nabi enggak ya? Ah, pergi ke sana. Cek sana. Sultan Syarif Qasim keturunan Nabi Kok bisa Sultan Siak keturunan Nabi? Karena anak Raja Siak Tengku Embung menikah dengan keturunan Nabi. Cucu cicit Sayyidina Ali. Maka mereka As-Sakab Banahsan yang datang kemarin. Kerajaan Pelalawan itu As-Sakab Banahsan. Cucu cicit. Tapi tak semua yang mancung tuh Arab. Pakistan mancung juga. Jadi kalau dia bersorban besar, berjubah dua lapis, ngaku Habib, ragu kita, nah, tanya. Mohon maaf ya Habib, mau tanya nih, ada tak keterangan dari Nakobah Alawiyin? Nah, ada. Syekh Muhammad Mutawali Sa'rawi, keturunan Nabi. Syekh Abdul Halim Mahmud, itu keturunan Hasan. Raja Maroko, Bapak Ibu kalau pergi nanti ke Maroko, sholat di Masjid Hasan II, ada tiang besar, itu disebutkan dari Hasan II bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Brunei Darussalam. Itu termasuk karena anak Raja Brunei dulu perempuan nikah dengan ulama yang datang dari Hadramaut, cucu cicitnya itulah Sultan Hasan al-Bolkiah. Makanya akrab Hasan al-Bolkiah dengan Sultan Yordan. Karena Yordan itu pun keturunan Nabi. Apa beda mulia mereka dengan kita Pak Ustadz? Mereka kalau taat kepada Allah mulia, kalau tak taat ya tidak juga. Karena dalam kata Nabi, lau Fatimah binti Muhammad sarakat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Hari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Saudara kita yang sedang diuji dimudahkan Allah lapang dadanya, hilang penyakitnya. Yang ingin berjihad visabilillah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Saudara kita yang sedang diuji terganggu pikirannya, dikuatkan Allah batinnya. al hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ar rahmanirrahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا zamban إلا ghafartah segala dosa kami ampunkan ya Allah wala aiban illa satartah segala cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran illa wasaltah saudara kami yang akan musafir sampaikan ke tujuannya wala maridan illa syafaitah yang kau uji dengan penyakit sembuhkan angkat penyakitnya ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu wala aziban illa zawwajta yang akan menikah mudahkan urusannya dapatkan jodohnya yang saleh dan salihah ya Allah wala hajatan min awaijid dunya wal akhirah lakaridaw wa fiha salah segala hajat kami di dunia dan di akhirat baik bagi kami di dunia dan di akhirat illa qadaitaha wa yassartaha mudahkanlah ya Allah Rabbana hab lana minas salihin jadikan anak-anak kami saleh dan salihah Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ampunkan dosa kami kedua orang tua kami kama rabbayana saghira warhamhuma kama rabbayana saghira sayangi mereka sebagaimana mereka sudah mendidik kami ketika kami masih kecil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh